Sekarang perbandingannya dengan A, akhirat. Sedikit sekali kehidupanmu di dunia. Dan sungguh maha kasih Allah. Memberikan kepada kita saat untuk berjuang hanya waktu yang singkat mendapatkan kenikmatan yang panjang. Kita hanya berjuang 70 tahun itu pun dipotong masa belum balik. Kalau umurnya 70 tahun, potong 15 tahun, saya 12 tahun. Berapa tahun dia harus berjuang seperti itu? Sabar, melakukan dari yang haram, sabar dengan ketaatan terus, mati Allah ganti sepanjang masa. Allah Maha Kasih. Nah, ini prinsip ekonomi yang sesungguhnya pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya ini. Masih ingat waktu SMP dulu suruh ngapalin ini. Tapi urusan duit itu. Ya. <laughs> Urusan duit ya prinsip ekonomi. Nah gini, di dunia lihat dan juga kemaksiatan naudzubillah kemaksiatan akan diganti dengan hukuman nanti dan semuanya bakal berakhir kecuali kekafiran yang menyekutukan Allah maka akan selama-lama di akhirat nanti jadi Allah maha kasih maha kasih sehingga kita harus berjuang sesaat di dunia ini sesaat 70 tahun panjang panjangnya pun ternyata sudah berapa generasi yang mendahului kita melewati 70, 70, 70, 70. Dan giliran kita nanti tinggal cerita oleh cucu kita ini yang beberapa ratus tahun yang lalu mbahku hidup di sana. Aduh, sudah berlalu ini. Ya petentang-petentang sudah nggak ada lagi itu. ada semuanya. Baik. Takatsur berbangga-bangga dengan banyak banyakkan dunia. Bil amwal harta. Aulad, anak-anakku jadi insinyul, anakku jadi dokter, anakku jadi ulama. Bangga-banggaan dong. Oh, jadi kiai, jadi ini. Itu bukan untuk bangga-banggaan, akan tapi bagaimana semua kita jadikan perjuangan. Bukan untuk sombong-sombongan. Kalau hanya untuk jadi bangga-banggaan di dunia berakhir. Kama tali Seperti hujan yang menjadikan ajabal kufar orang kafir terkagum-kagum nabatuhu jadi ada hujan curahan hujan ke bumi lalu menghadirkan mau apa tetumbuhan kemudian setelah itu apa tetumbuhan itu menjadi rusak habis ya gitu kayak hati sebelumnya seperti ayat sebelumnya fatarahu musfarran kemudian menjadi menguning thumma kuno khutaman dan kemudian setelah itu menjadi sesuatu yang hancur, hilang, berakhir. akhirat yang ada pun syadidun dan di akhirat mendapatkan seksa yang pedih. Wa minallahi wa dan juga ada sebagian dari mereka yang mendapatkan pengampunan dari Allah karena dia adalah orang yang sadar akan Allah, kenal Allah dan mendapatkan dan juga mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur bukanlah kehidupan dunia ini kecuali adalah tipuan. Artinya apa? Yang tidak cermat di dunia maka dia akan tertipu.